Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita sebutkan satu huruf di pelajaran yang pertama, yaitu tentang huruful hijail mufradati, huruf-huruf hijaiyah secara tersendiri. Apa faedahnya mempelajari pelajaran yang pertama ini? Apa faedahnya? Hmm? untuk bisa membaca huruf-huruf yang Allah SWT letakkan di awal surah ya, sebagai ahruf al-muqatta'ah huruf-huruf yang sendiri di awal surah maka kita akan bisa membacanya dengan mempelajari pelajaran yang pertama ini ini ya, pelajaran yang pertama ini kata Syihani dianggap 40% untuk menguasai kitab ini kalau sudah pelajaran pertama dikuasai tinggal 60% lagi Dan huruf-huruf yang diletakkan sudah ada yang nemu PR-nya. Ada berapa surah yang diawali dengan huruf, huruf hijaiyah? Ya. 29 surah. Ya. Dari mulai Al-Baqarah, Al-Imran, ya, terus Al-An'am, Al-A'raf sampai ke sana. 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal surah ada berapa huruf? Atau sebelumnya huruf hijaiyah ada berapa huruf? Hah? Huruf hijaiyah ada berapa huruf? Yang rajih kata Imam Al-Jazari 28 huruf. Ya. Kemudian yang ada di awal surah ada berapa huruf? Yang diletakkan oleh Allah swt di awal surah? Di ayat yang pertama ada berapa huruf? Seluruhnya dalam Al-Quran. Ada 14 huruf. Ya, antum teliti nanti dari 29 surat ini tidak lepas dari 14 huruf. Silhu suheran man qata'aka dhashtahar. Itu dikumpulkan dalam kata tersebut. Kita baca yang pertama alif. Alif. Ya. Tidak alif atau alif atau alif. Ya, ada yang alif. Ya. Alif pakai eh, fa ujungnya. Ya. Fa ujung gigi seri atas dengan perut bibir bagian dalam. Alif. Alif. Ya alif. Seperti itu. Ada anginnya. Kita baca alif alif. Baik. Jadi ingat-ingat dengan alif atau alif pendek. Yang kedua ba ba hmm. yang roji dalam penulisan huruf hijaiyah tidak memakai hamzah ujungnya. Kenapa? Karena kalau memakai hamzah, niscaya huruf hijaiyah tersebut akan dibaca mad Mad apa? Dibaca mad apa kalau pakai hamzah? Bau. Bukan bau. Ba kemudian setelahnya ada hamzah setelah alif. Maka akan dibaca mad wajib. Ba lima harokat. Tapi ingat ya, dua harokat saja. Ba coba ada surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf ba? Ada nggak? Hah? Ada? Ada apa nggak ada? Hah? <laughs> Jangan lihat lihatan. Ada nggak ada? Nggak ada. Baik. Lewat. Cuman al-muhim ketika kita membaca huruf ba kedua dua harokat ba. Baik. Yang berikutnya ta. Coba ta diikuti hamas tidak ta ta ta ya. ad ad ada hamasnya sekali lagi ta eh, ada suruh yang diawali dengan huruf ta ada surat apa itu bukan huruf hijaiyah, sudah berubah di fathah. Huruf hijaiyah tersendiri. Enggak ya. ada apa belum ada? Enggak ada. Berikutnya, sa ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa ya, sa as tempelkan. Maka dua harokat pula, tidak memakai hamzah ujungnya, supaya tidak panjang. Berikutnya jim, ya. itu huruf, bukan ja. Ya, kalau kita diperintahkan untuk membaca huruf, maka baca dengan sempurna. Ini huruf apa? Huruf jim, dua harokat, jangan jim, bukan jim, tapi jim, dua harokat. Ulangi jim. jim. Dan setelahnya ha atau ada huruf yang diawali dengan surat yang diawali dengan jim. Ada surah yang diawali dengan jim? Tidak ada. Yang berikutnya ha dari tengah tenggorokan. Kalau jim tadi tengah lidah dengan langit-langit atas. Jim aj ha dari tengah tenggorokan. Ha dua harokat ha ah seperti itu ada huruf hijaiyah yang diawali dengan ha eh, atau surah yang diawali dengan huruf ha hmm? surat apa banyak masya Allah ya tawabun ya, sampai seterahnya hamim seperti itu sehingga hanya dibaca dua harokat. Hamim. Tidak hamim pokoknya. Ya. Itu faedahnya. Sehingga kita bisa membaca ha dua harokat. Tidak hamim. Seperti itu. Atau tidak ha umim. Tidak ada hamzahnya. Ya. Tidak ada hamzahnya. Yang berikutnya kho tenggorokan yang paling atas. Ah akh kho dua harokat ya? bukan kho u tidak ada hamzahnya kho coba yang berikutnya dal ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi bagian dalam gigi seri tidak ke atas tidak dal apa ya. enggak da da titik dan coba ad berikutnya ujung lidah dengan ujung gigi zal itu harokat zal berikutnya ro punggung lidah dengan langit-langit atas ya gusi atas depan ro dua harokat pula berikutnya za ya, ujung lidah dengan gusi eh, gigi seri bawah ya, lebih cenderung ke bawah za dua harokat ada Al-Quran atau surah dalam Al-Quran diawali dengan huruf dal ada tidak dan dalam Al-Quran di awal surah nggak ada zal ada nggak ada juga ro banyak alif lam ro dua harokat ro tidak pendek alif lam ro tapi dua harokat ro ketika membacanya cukup subhanallah wa bihamdihi